akan mungkin bisa kita nilai harganya terutama nikmat -iman dan Islam dan terlebih khusus lagi nikmat duduk di majlis ilmu mengkaji Islam mengkaji tauhid mengkaji akidah mengkaji ibadah yang benar dan ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang dibimbing untuk menelusuri jalan-jalan hidayah. -jalan Fahani alaikum jami'an Mudah-mudahan Yang hadir Wajah yang ceria dan berseri-seri ini Menjadi orang-orang penghuni surga InsyaAllah Yang akan bergembira Yang akan menjadikan wajah kita lebih ceria dan berseri-seri Tak melihat wajah Allah di surga pula Terima Kemudian salawat dan salam ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akidah beliau, di dalam ibadah beliau, dalam akhlaknya, dan seluruh aspek kehidupan beliau karena beliaulah satu-satunya uswah kita suri tauladan kita panutan kita yang ingin selamat yang ingin sampai pada tujuan yang ingin mulus jalannya menuju surga maksudnya mulus di sini adalah barang siapa yang menelusuri jalannya sampai ke surga bukan berarti tidak menghadapi rintangan dan cobaan di dunia ini maka tiada lain jalan yang harus ditempuh dan diikuti kecuali jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam para ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ini adalah kesempatan-kesempatan yang mulia Yang Allah muliakan kita Yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kita semua untuk bermajlis Di taman-taman surga Orang yang tidak duduk di majlis atau di taman surga di dunia ini Dia tidak akan menikmati ya kenikmatan surga di akhirat kelak. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qal hilakul dikir. Kalau kalian melewati taman-taman surga di dunia ini, mampir. Jangan dilewati saja, mampir. Farta'u. Para sahabat bertanya, "Wa ma hilakul dikir? Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Hilakul dikir. Halaqah-halaqah dikir halaqah-halaqah ilmiah, majelis-majelis ilmu. Inilah taman surga. Sehingga bukan manusia saja, bukan kita saja yang hadir pada kesempatan kali ini. Malaikat pun ikut hadir. Rahmat turun kepada orang-orang yang hadir majelis ini. Malaikat ikut menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Kita yakini seperti itu. dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al malaika wa dzakara Allah fi man 'indah tidaklah sebuah kelompok suatu golongan jamaah berkumpul di salah satu dari rumah Allah, masjid. Mereka membaca ayat-ayat Allah dan mereka bersama bersama-sama mentadabbur dan menghayati berusaha memahami ayat-ayat tersebut kecuali akan turun pada mereka rahmat. Nazrat alaihi wa rahmat. Nazrat alaihi sakinah turun pada mereka kedamaian ketenteraman dan juga mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya karena rahmat turun dalam majlis yang seperti ini dan malaikat mencintai majlis yang seperti ini kemudian juga kita disebut oleh Allah di sisi malaikat-malaikat yang ada di langit dan tidak seorang pun yang akan celaka yang hidup di dunia ini yang duduk di majlis ilmu ikhudan iman kaum muslimin dan muslimat al-ikhwal akhawal rahimahumullah oleh kerana itu mari kita berbahagia kita bergembira disertai dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan yang telah memudahkan kesempatan bagi kita yang memberikan pada kita kesehatan kekuatan sehingga bisa duduk di majlis yang penuh berkah ini terutama lagi yang kita bahas, yang kita kaji, yang kita fahami adalah kebutuhan batin kita. Kebutuhan roh kita. Antum dan kita semua mengetahui bahwa manusia ini diciptakan dari dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Pertama jasad, yang kedua rohani, kan begitu? Fisik dan psikis. Kalau jasadnya ya kebutuhannya makanan dan minuman yang tumbuh dari apa? Dari bumi. Kan begitu? Hasil atau makanan dan minuman kita, kebutuhan fisik kita semuanya tersedia di permukaan bumi ini. Karena ini lebih cocok dengan asal usul dari penciptaan kita yaitu jasad kita karena dari tanah. Dan yang kedua, unsur yang kedua adalah rohani. Kejiwaan. Dan ini adalah bagian dari roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaan Adam kemudian meniupkan roh Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Qala subhanahu Faidah sawaituhu wa nabaktu fihi min ruhi faqa'ulahu sajidin. Apabila telah aku ciptakan, telah aku sempurnakan ciptaan rupa bentuk Adam itu, maka kemudian aku tiupkan kepadanya min ruhi. Yaitu dari ruh yang aku ciptakan. Bukan ruh yang merupakan sifat Allah, tidak. Ruh yang diciptakan oleh Allah. Karena ruh adalah makhluk. Ya. Sebab kalau seandainya roh yang merupakan sifat Allah, bagian dari diri Allah tentu Adam bukanlah manusia, ya kan? Bukan makhluk. Bagian dari Allah, Ta'ala Allah an dzalika uluwan kabira, Maha suci Allah dari hal yang seperti itu. Fi ruh minhu ya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh tersebut pada Adam sehingga menjadi manusia yang sempurna, makhluk hidup, manusia yang hidup dengan ada jasadnya dan rohnya itulah manusia yang hidup dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya aturan dan syariat untuk mengatur hidupnya. Karena itulah yang cocok dengan unsur yang kedua, ruh. Karena dari Allah dan Allah mustawin ala arsyhi, maha tinggi di atas arasnya. Oleh karena itu Allah turunkan syariat agama dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak ada syariat aturan Allah yang hasil produk apa? Bumi. Hasil pemikiran rekayasa nggak ada, tapi diturunkan oleh Allah. Kenapa? Karena ruh datang dari Allah, begitu juga kebutuhan. Kebutuhan ruh tersebut juga diturunkan oleh Allah. Karena kalau kebutuhan tersebut dipenuhi, ya dicukupi dengan kebutuhan hasil rekayasa, rekayasa produk manusia akan hancur kita. Celaka. Hati-hati, banyak sekarang produk-produk apa? Ya, yang akan merusak atau akhir rekayasa pemikiran manusia yang akan merusak apa? Iman dan rohani kita. Apalagi di zaman sekarang ini. Nah, oleh karena itu, salah satu usaha dan upaya kita untuk membentengi diri dari terkontaminasinya roh kita dari pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama Allah yang akan merusak rohani kita tidak lain kali dengan menuntut ilmu, mempelajari akidah, mempelajari tauhid, mempelajari tuntunan-tuntunan Nabi kita, sunnah beliau, pedoman hidupnya. Inilah yang merupakan kewajiban kita bersama. Maka para siapa yang ingin selamat tidak lain kecuali dengan ilmu. Yang ingin bahagia dengan ilmu. Yang ingin mendapatkan kedamaian, ketenangan batin, ketentraman jiwa dengan ilmu. Karena Rasulullah SAW menjelaskan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, Allah tanda kebaikan baginya, Allah akan membimbing dia untuk tafaqquh fid din. Jadi antum ayuhal ikhwah dan juga ayat akhwat. Jadi manusia pilihan sekarang ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang mulia. Dari pagi antum hadir di sini, duduk sabar ya seharusnya jam seperti ini istirahat ya kan? Betul nggak? istirahat tapi antum merelakan ya waktu istirahat antum untuk duduk majelis ilmu. Siap. Kenapa? Karena cinta ilmu. Karena ingin selamat. Karena ingin masuk surga. Ya, ingin menjadi orang yang baik dan mulia, kan begitu. Terlebih lagi materi yang kita bahas adalah kewajiban kita yang paling utama. Sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti. Apa itu? at-tauhid. Jadi ya, tauhid ini kewajiban yang pertama dan yang terakhir. Kewajiban yang pertama dan yang terakhir tauhid. Bahkan hidup ini pada dasarnya roda kehidupan ini berputar di apa? Di poros tauhid. Tidak keluar dari itu. Kalau melenceng, dia akan hancur binasa. Tidak ada nilainya. Apa yang kita ucapkan pertama sekali? Seorang begitu masuk Islam apa yang ucapkan? Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah tauhid yang akan jelaskan. Dan apa ucapan yang diucapkan? Perkataan yang diucapkan tatkala berpisah dengan dunia. La ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya, perkataannya, yaitu di waktu ajal datang menjemputnya, dia berpisah dengan dunia, ucapan yang terakhir yang terlontar dari mulutnya la ilaha illallah dakhala jannah. Masuk surga. Bahkan ini adalah rahasia kehidupan kita. Karena kita diciptakan untuk beribadah dan ibadah tidak diterima kecuali dengan tauhid. Jadi tauhid kebutuhan kita kepada akidah pada tauhid melebihi kebutuhan kita pada makan dan minum kepada oksigen. Ya ini kayaknya kebanyakan yang ini mahasiswa begitu dan mahasiswi. Itu berapa kali makan sehari berapa kali itu biasanya? Banyak sering puasa mungkin ya. Insyaallah apalagi kita sekarang ini bulan Dzulhijjah ya. Sudah masuk Dzulhijjah ya kan? Sepuluh pertama Dzulhijjah itu merupakan hari-hari yang sangat mulia, ibadah yang paling mulia sesi Allah di hari-hari 10 pertama ini. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kekuatan, pertolongan dan hidayah. Dalam hadis Rasul mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Kalau wala jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi mali wa nafsi thumma lam yarji bidzalika bi syai'in bi syai'in min dzalika. Tidak ada hari di mana amal soleh yang lebih mulia di sisi Allah pada hari itu daripada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya juga jihad ya Rasul, bagaimana jihad bisa bilillah? Juga jihad. Kecuali orang yang berjihad dan Allah membawa hartanya dirinya kemudian tidak kembali lagi dengan membawa sesuatu apapun dari hal yang demikian itu yaitu tidak kembali dengan dirinya dan juga hartanya syahid di jalan Allah nah maka banyak dikir, tasbih tahlil puasa sedekah dan ini juga di antara amal soleh duduknya kita majelis ilmu ini mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita yang akan menambah timbangan amal kebajikan kita di akhir kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita membutuhkan tauhid. Kalau makan mungkin sehari bisa, mungkin dua kali cukup ya. Mahasiswa biasanya dua kali cukup. Ya. Kalau perjaburan mungkin tiga kali lah. Ya, cukup. Kalau sering puasa ya sekali kan begitu sahur sebelum fajar kemudian berbuka kan begitu. Nah, kalau ilmu, kalau tauhid berapa kali kita membutuhkan? Berapa kali? Sejumlah pernapasan kita. Berapa kali kita menghirup oksigen dalam satu detik berapa? Ada bisa menghitung, ada mesin penghitung nggak pernapasan kita satu dalam satu detik berapa kali kita menghirup oksigen? Sebanyak itu lebih dari Kenapa? Karena kalau hidup ini kosong dari tauhid, nggak ada nilainya hampa. Amalan nggak diterima, nggak ada nilainya. Ya. Nah, oleh karena itu kebutuhan pada akidah, pada tauhid merupakan kebutuhan yang sangat apa namanya itu yang kebutuhan primer kita, bukan sekunder, primer kita. Kebutuhan yang mendasar, kebutuhan yang terpenting dan terutama dalam kehidupan kita. Baik. Ikhwani wa akhwati dan juga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada uh, sesi kedua dari bahasan tentang tauhid ini dan InsyaAllah pada pertemuan yang pertama dari pagi tadi akan telah membahas tentang mas rububiyah begitu ya. InsyaAllah telah dipahami ya tauhid yang intinya adalah mengimani tentang kekuasaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah, setiap yang meyakini hal itu setiap yang meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengatur, yang menciptakan segala sesuatu, di tangannya seluruh kebaikan. Ya. Maka dia wajib untuk beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah itu. Kenapa demikian? Kena Rob yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan itu itulah zat yang berhak untuk dia apa? diibadati. Makanya orang mati ya, orang yang mati siapapun orangnya, para nabi, orang-orang soleh, tidak berhak diibadati. Apalagi patung berhala kan begitu. Karena tidak memiliki kesempurnaan. Zat yang maha kuasa Rabbul Alamin yang memiliki seluruh kesempurnaan, sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang terbaik dan terindah, itulah yang berhak ibadati, Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh manusia, ya ayuhan nas, ubudu rabbakum. Wahai seluruh manusia ibadati Rabb kami. Yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Yang menurunkan hujan dari langit sehingga tumbuh menumbuhkan ya hujan tersebut dan hujan tersebut tumbuh tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah dan itu rezeki bagi kalian seluruhnya makanya kata Allah Subhanahu wa taala qala taj'alul lahi andadan wa antum jangan kalian mempersekutukan Allah ya menjadikan tandingan bagi Allah dalam beribadah Karena tidak ada yang menciptakan, menurunkan hujan, yang mengatur, yang berrezeki oleh Allah Subhanahu wa Dan tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa Nah, oleh karena itu wajib kita untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Nah, inilah pembahasan yang berkaitan dengan apa yang kita kenal dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Yaitu bab bab ketiga ya dari kitab yang ada di depan antum ya kitab tauhid kitab tauhid yaitu di sini pada bab ketiga ini pengarang akan menjelaskan delapan pasal ya yang berkaitan dengan ibadah dengan tauhid mudah-mudahan dengan memahami dan e, menghayati kedelapan pasal tersebut semakin jelas di hadapan kita dan dalam keimuan kita hakikat dari tauhid yang sesungguhnya. Nah, yang pertama tentang makna tauhidul uluhiyah, kedua tentang syahadaten yaitu makna konsekuensinya, yang ketiga tentang tasyri' yaitu penetapan hukum siapa yang berhak ya menjelaskan halal dan haram kemudian tentang masalah ibadah, arti dan macam-macamnya, pemahaman yang salah terhadap ya pengertian ibadah, kemudian pilar-pilar ubudiyah, syarat-syarat diterimanya amal ibadah, kemudian tingkatan-tingkatan hati din itu agama. Ini secara global pembahasan pada bab yang ketiga ini. Untuk tidak memperpanjang yang mukaddimah kita akan berusaha membahas ya pasal demi pasal mudah-mudahan bisa kita pahami dengan benar dan mudah-mudahan waktu yang tersisa cukup untuk ya kalau tidak cukup ya dicukup-cukupkan dan antum yang akan mencukupkan nanti ya antum baca sendiri insyaallah kalau kita memahami kunci-kuncinya insyaallah akan paham ya seperti itu yang pertama definisi ibadah, uluhiyah. Jadi yang dimaksud tauhidul uluhiyah, uluhiyah itu maksudnya adalah al-ubudiyah. Dinamakan tauhidul uluhiyah dinamakan tauhidul uluhiyah dinamakan juga tauhidul ibadah karena seseorang yang melakukan ibadah atau yang berhak ya memiliki atau yang berhak untuk dipersembahkan ibadah tersebut kepadanya dengan tulus dan ikhlas hanya Allah Subhanahu wa taala dan seseorang yang beribadah dia hanya mengibadati Allah Subhanahu wa taala baik ibadah secara lahir ataupun batin baik ibadah yang berkaitan dengan amalan-amalan lahiriah dia atau amalan-amalan batiniah dia semua itu dia ikhlaskan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang dikenal dengan at-tauhidul uluhiyah sebagian mendefinisikan sebagaimana yang jelas oleh pengarang dalam kitab tauhid ini yaitu mengesahkan ya mengesahkan Allah mengesahkan Allah azza wa jalla dengan perbuatan para hambanya karena ibadah itu perbuatan siapa perbuatan kita atau perbuatan Allah kita yang beribadah sementara uluhiyah rububiyah perbuatan Allah Ya kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan kita yang pertama tadi tauhidur rububiyah adalah mengisahkan Allah dengan perbuatannya. Karena rububiyah menciptakan, mengatur, menghidupkan, menurunkan hujan kan begitu, af'alu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yakini bahwa Allah yang melakukan hal itu seluruhnya. Jadi perbuatan Allah. Nah, tauhidul uluhiyah itu perbuatan kita. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Artinya ibadah yang kita kerjakan lahir dan batin ya akan jelaskan nanti macam-macam ibadah yaitu semuanya kita peruntukkan kepada Allah dan hanya Allah Subhanahu wa taala salah satunya zat yang kita ibadati tanpa menjadikan atau mengambil sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala beribadah jadi intinya keikhlasan dalam beribadah. Intinya bang, Keikhlasan dalam beribadah. Nah di sini jelaskan oleh beliau pengarang yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat takarrub yaitu mendekatkan diri kepada Allah ya Ya banyak disebutkan di sini doa, nazar, kurban, ya. E, berharap pada Allah, rahbah takut dan seluruh amalan dan perbuatan kita. Dan itu hanya kita ikhlaskan pada Allah Subhanahu wa taala dan kita peruntukkan, kita persembahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian dijelaskan oleh beliau bahwa tauhid uluhiyah ini merupakan tauhid yang merupakan inti dari dakwah seluruh para rasul. Jadi dijelaskan bahwa tauhid ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Bahkan di dalam syariat dan ajaran seluruh para nabi. Seluruh nabi, seluruh rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mentauhidkan Allah di sisi apa? Rububiyah. Kenapa demikian? Karena rububiyah itu fitrah manusia. Allah telah menanamkan dalam fitrah mereka bahwa yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iblis sendiri meyakini hal itu, ya kan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ya Allah. Ya Rabb. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia mengakui bahwa Allah Rabbnya. Ya. Dan orang-orang yang mengingkari, orang-orang ateis yang mengingkari keberadaan Allah itu pada dasarnya jiwa mereka pada hakikatnya meyakini Allah Rob ada sang pencipta. Ya. Adapun tauhid al-uluhiyah inilah yang menjadi apa? permasalahan. Inilah yang menjadi problema dalam kehidupan manusia. Karena terjadi ketimpangan, terjadi penyelewengan, terjadi kerusakan. Yaitu dengan munculnya bermacam bentuk kesyirikan di kalangan manusia, di kehidupan mereka. Maka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setiap atau di setiap umat para rasul. Untuk apa? Ini untuk menyuruh kepada keikhlasan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang menjelaskan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? An ya'budullah, ibadatilah Allah. Dan ibadatilah Allah maksudnya di sini bukan sekedar beribadah saja, ikhlaskan ibadah kepada Allah. Karena potongan ayat selanjutnya menjelaskan makna tersebut. Wajtanibut Taubat dan tinggalkan seluruh abad bentuk peribadatan kepada Taubat yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tauhid ikhlas ibadat kepada Allah kemudian apa tinggalkan peribadatan pada selain Allah itulah makna la ilaha illallah nah ini yang pertama kemudian ayat yang selanjutnya wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun kata Allah tidaklah kami mengutus ya seorang rasul pun ya sebelum wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa ana tiada ilah yang berhak diibadati kecuali saya itu Allah mengatakan kecuali saya kata Allah Subhanahu wa taala fa'buduni maka ikhlaskanlah ibadah kepada itulah mana ibadah yaitu mengikhlaskan ubudiyah kita penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dipaparkan oleh beliau dibawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan inti dakwah para rasul. Seperti juga Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Shu'aib, semuanya ya mengajak kaumnya. Pertama sekali yang mereka sampaikan kepada kaum mereka adalah aniyabudullah ibadatilah Allah ibadatilah Allah ikhlaskan ibadat kepada Allah karena tidak ada zat yang berhak untuk diibadati secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan pada kita ayul ikhwal akhwat bahwa sekedar meyakini tauhidur rububiyah sebagaimana yang telah antum ketahui itu tidak cukup untuk memasukkan seorang kepada apa? kepada Islam. Karena permasalahan tauhidur rububiyah itu amrun mafturun alaihi yaitu fitrah manusia. Kalau dia meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, tapi dia tidak mengikhlaskan ibadah, dia bukanlah seorang muslim sebagaimana orang musyrikin ya mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan hujan. Akan tapi mereka diperangi oleh Rasulullah SAW sampai meyakini la ilaha illallah. Ini pelajaran yang sangat berharga dalam pembahasan ini. Nah, yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umir tanuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi ya, meyakini, berikrar dan memahami yaitu la ilaha illallah dan wa anna Muhammadan dan Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang menjelaskan keutamaan tauhidul uluhiyah bahwa tauhidul uluhiyah ini merupakan kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama. Ya, sebelum seorang beramal, yang pertama sekali yang wajib dia yakini adalah apa? Meyakini bahwa Allah yang berhak untuk diibadati. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li Ketahuilah apa kita ketahui? La ilaha illallah Tiada ilah yang berhak diibadati secara benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik. Jadi sebelum beramal, berkata, berbicara, beramal, maka perbaiki tauhid terlebih dahulu. Adapun seorang yang beramal tanpa tauhid, tidak dilandasi tauhid tidak ada artinya. Oleh karena itu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li Ketahuilah, pelajarilah. Jadi diperintahkan kita untuk belajar tauhid, ya. Allah mintakan kita untuk belajar tauhid. Dan ini kehadiran kita pada daurah yang seperti ini adalah realisasi aplikasi dari apa perintah ini. Karena itu kewajiban. Kemudian wastaghfir li Setelah belajar tauhid, memiliki akidah yang benar, wastaghfir li Wastaghfir mintalah keampunan li Keampunan untuk dosamu. Keampunan minta keampunan adalah amalan. Istighfar astaghfirullah adalah amalan, perkataan. Sebelumnya fa'lam annahu la ilaha illallah bertauhid dulu. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan dalam kitab beliau kitab Sahih Bukhari dalam bab-bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum beramal dan berkata. Jangan berbicara dulu, kemudian baru saya itu mikir ya apa ya landasannya. Gak boleh seperti itu. Ketahui dulu, pelajari dulu. Nah, pertama sekali yang wajib untuk diketahui, yang paling utama dan yang pertama adalah tauhid la ilaha illallah. Kemudian tauhid merupakan inti ya inti dakwah para rasul tauhid uluhiyah ini inti dakwah para rasul kenapa demikian karena tanpa tauhid tanpa tauhid keikhlasan dalam beribadah tanpa ketulusan seseorang dalam beribadah tidak ada arti dari ibadahnya tidak diterima oleh Allah Karena dicampuri oleh perbuatan syirik. Karena kesyirikan itu akan menghancurkan amalan seseorang. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahaya dari kesyirikan dan urgensi mempelajari tauhid. Ya. Karena seorang yang tidak mengetahui tauhid akan terjunuh dalam perbuatan syirik. Begitu juga seorang yang tidak mempelajari syirik akan apa? rentang akan terjerumus dalam perbuatan syirik. Nah, di sini jelaskan ancaman ya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan syirik dan juga para pelakunya. Dan ancaman ini sebagai apa? Perintah untuk menyelamatkan diri dari kesyirikan dan juga di waktu yang sama perintah untuk mempelajari tauhid. Jadi kalau antum dan juga para ikhwal akhwan membaca Al-Qur'an, ada larangan berbuat kesyirikan itu secara otomatis telah mencakup perintah untuk apa? Untuk bertauhid. Begitu juga tatkala ada perintah untuk bertauhid berarti terdapat di sana apa? Larangan untuk apa? Berbuat syirik. Seperti itu. Nah di sini Allah Subhanahu menjelaskan bahwa Allah pertama tidak mengampuni dosa syirik. Dan dosa kesyirikan tersebut itu akan menghancurkan ya amalan seseorang. Ya, sampai-sampai para nabi, para nabi merupakan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka terjerumus dalam perbuatan syirik tapi mereka tidak pernah melakukan syirik ya. Seandainya jadi seandainya ini tidak mesti terjadi ya. Lau di sini, ya seandainya mereka itu berbuat syirik tidak mesti terjadi. Ya. Tapi menjelaskan kepada kita bahwa begitu besar bahaya dan risiko yang akan dimunculkan atau ditimbulkan oleh apa? perbuatan syirik. Di sini jelaskan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka itu berbuat syirik, tentu akan sirna amalan mereka semua. Begitu juga kepada Sayyidul Mursalin, Allah menjelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walau asyratta, la in asyratta, la yahbatanna amalu." Jika kamu melakukan kesyirikan Muhammad, tentu akan sirna amalanmu. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban yang pertama yang wajib kita pelajari adalah mempelajari akidah kita. Akidah secara umum. Karena seorang tanpa akidah ya ikhwan, dia kehilangan apa? modal kehidupannya. Makanya terjadi bermacam penyimpangan di dalam memahami agama dan yang aneh lagi ada kelangan mahasiswa yang belajar ilmu agama mereka macam-macam, nyeleneh, menghina Allah, tenang saja, ya kan? Bermacam-macam, penyimpangan yang terkadang itu sikap perilaku yang kufur, tapi dia tenang-tenang saja, tidak merasa bersalah, bahkan bangga. Kenapa? Akidah yang menipis Ya, jangan-jangan telah terkikis. Ya, seperti itu. Begitu juga kita melihat fenomena-fenomena ritual-ritual kesyirikan kita melihat misalnya tradisi hati tidak gemetar. Kenapa? Biasa saja kenapa terlalu murah tradisi budaya kan begitu menipisnya tauhid. Tapi seorang yang memahami kedudukan tauhid matanya akan air matanya akan menetes. Hati akan menangis karena telah dinodai. Kesucian tauhid telah dinodai. Kemuliaan telah dihinjak. Dan itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang memiliki hati yang hidup dengan ilmu dan iman dan takwa. Sahih. Sehingga sebagian para ulama menulis kitab Dam'atut Tauhid, air mata tauhid. Kenapa? Siapa yang tidak bersedih? Tatkala Allah dipersekutukan. Siapa yang tidak bersedih dan menangis tatkala Allah apa? dihina? Tatkala Allah tidak diagungkan dan ketahuilah seorang yang tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, seorang yang tidak mengikhlaskan ubudiannya kepada Allah, seseorang yang melakukan perbuatan syirik pada hakikatnya mereka orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih." Subhanahu wa ta'ala musyrikun. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah. Padahal pengagungan kepada Allah wajib. Maka setiap orang yang tidak mengikhlaskan ibadah, dia tidak mengagungkan Allah bahkan telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak mengagungkan Allah sementara keagungan kebesaran Allah, kemuliaan Allah kebesarannya, keagungannya maha besar, maha agung, maha tinggi. Wal ardu jami'an qaddatuhu yawmal qiyamah dan bumi seluruhnya ini berada di genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Langit digulung dengan tangan kanan Allah bumi yang tempat kita tinggal ini di akhirat kelak digenggam oleh Allah dengan tangannya kita yakini seperti itu langit digulung oleh Allah biyamini dengan kanannya seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala matwiyatun biyamini makanya maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan oleh karena itu ikhwatul iman rahimakumullah merupakan keharusan kewajiban kita tua muda ya kecil, yang dewasa, apalagi mahasiswa, semua tanpa kecualian untuk mempelajari akidah yang benar, tauhid yang benar. Karena ini modal hidup kita. Antum bayangkan kalau orang ingin berbisnis, berdagang, masuk pasar tanpa modal gimana? Modal dengkul gitu. Nah, karena tidak ahli ekonomi? Misalnya, ahli bisnis, bisnismen kan begitu, punya modal. Ya gimana dagangnya? Gak cukup, hanya sekedar keahlian saja, harus punya modal. Ya, gak cukup hanya sekedar jenius dan kepintaran kita kalau tidak punya modal akidah yang benar. Dan anak sekarang berbicara umumnya depan para mahasiswa, kan begitu? Alhamdulillah mereka paham yang seperti ini. Ya, yang biasa bergelut dalam dunia pendidikan, kan begitu? Alhamdulillah. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kejeniusan kita, kepintaran, tanpa dibimbing oleh Allah untuk memegang suatu keyakinan dan akidah yang benar, tanya apa? Celaka binasa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Az-zaka biduni az-zaka biduni zaka la yanfa' badan." Kepintaran tanpa kesucian jiwa itu tidak bermanfaat. Makanya orang-orang filsafat, orang-orang apa itu jenius ya kan? Gunakan akalnya. Tapi kenapa mereka menyimpang? Karena Allah tidak membimbing kepada kebenaran. Nah, hati-hati waspada. Jadi mari selalu memohon kepada Allah untuk dipimpin kepada jalan yang benar yaitu Nasratan mustaqim. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua yang berkaitan dengan tauhidul uluhiyah itu makna syahadatain. Ya, rukun dan syaratnya dan konsekuensinya dan apa sih yang membatalkan ini informasi yang sangat penting sekali. Banyak dari kalangan kaum muslimin ya yang mengucapkan la ilaha illallah tapi apa? tidak memahami hakikat dan maknanya. Ini menjadi permasalahan kita. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami hakikatnya. Bahkan kita melihat dalam realita kehidupan mereka banyak hal-hal yang apa? disadari atau tidak membatalkan ucapan tersebut. Nah, oleh karena itu apa hakikat la ilaha illallah dan maknanya la ilaha illallah tersusun dari dua kalimat la ilaha illallah. Ilah dalam bahasa Arab ma'bud yang diibadati. La ini menafikan, meniadakan. Illallah mengecualikan, menetapkan. Apa yang ditiadakan? Dan apa yang ditetapkan? Ya, meniadakan yang diingkari, meniadakan apa? Peribadatan pada selain Allah. Kemudian menetapkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga la ilaha illallah makna dan hakikatnya adalah bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali Allah. Kenapa yang berhak? Kenapa tidak cukup tiada yang diibadati kecuali Allah? Di sini jelaskan yang pengarang ada makna-makna yang keliru dalam menafsirkan la ilaha illallah. Ya. Makna yang benar terhadap la ilaha illallah itu adalah tiada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seluruh peribadatan seluruh, seluruh bentuk penghambaan, peribadatan di dunia ini itu seluruhnya adalah batil kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau artinya tiada yang diibadati kecuali Allah tidak menambahkan kalimat bihaqqin dengan benar, maka berarti semua yang diibadati adalah benar kan begitu? Allah kan begitu. Kenapa banyak yang diibadati? Ada yang memadati apa? Patung berhala, pepohonan, jin, kan begitu? Syaitan, Ya. Ada juga namakan sekarang apa sekte makan uh, eh, ubadul eh, syaitan kan begitu. Para penyembah apa? Syaitan kan begitu. Iya, ada. Ya. Dahulunya patung berhala dan banyak. Bahkan lagi mengibadati kuburan, sujud ke kuburan. Ya. Mengibadati para nabi, para malaikat, orang-orang soleh, meminta kepadanya. Banyak. Ya. Banyak. Akan tetapi semua bentuk peribadatan tersebut adalah batil. Ya. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka makna yang benar terhadap la ilaha illallah tiada yang berhak diibadati secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah, ya, tiada yang menciptakan atau tidak ada pencipta selain Allah atau dengan terjemahan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kemudian juga di sini disebutkan tidak ada hakim menentukan hukum selain Allah. Ini adalah makna yang keliru. Sebab penciptaan tersebut pada ini telah termasuk ke dalam apa? Keyakinan kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bagian dari rububiyah. Begitu juga masalah yang menentukan hakim, yang menentukan hukum, ya, Itu termasuk pada keyakinan kita kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berhakim pada hukum Allah merupakan ibadah, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah termasuk ke dalam makna dari la ilaha illallah tersebut. Oleh karena itu makna yang benar dari la ilaha illallah adalah tiada yang berhak diibadati secara benar kecuali Allah, yaitu menafikan seluruh bentuk peribadatan pada selain Allah dan yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan juga tentang makna syahadah Muhammad Rasulullah dan e, konsekuensinya tapi beliau akan menyebutkan ya menjelaskan secara gamblang setelah e, menjelaskan syarat-syarat dan rukun dari syahadatain. Kemudian disebutkan di sini rukun. Jadi ada rukunnya. La ilaha illallah ada rukunnya. Yang pertama adalah an-nafyu yaitu artinya meniadakan. Yang kedua adalah al-isbat menetapkan. Itu rukunnya. La ilaha itu adalah an-nafyu meniadakan. Illallah itu adalah al-isbat menetapkan. Jadi tidak cukup di dalam bertauhid itu hanya sekedar kita meniadakan tapi tidak menetapkan atau menetapkan tanpa meniadakan. Hanya beribadah kepada Allah, tapi juga merestui ibadah-ibadah kepada Allah, togut dan yang lain-lainnya, ya, peribadatan kepada selain Allah, patung berhala atau mungkin uh, kuburan atau para orang soleh atau para nabi dan seterusnya. Tidak diingkari, tidak cukup. Tetapkan ingkari yang menyimpang dari tauhid dan tetapkan tuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tauhid. Itu baru tulus tauhidnya. Ya. Kalau dia hanya meniadakan, tidak ada kesembahan. Allah yang hanya berhak diibadati, tapi tidak mengingkari peribadatan kepada selain Allah, maka belum sempurna. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari rukun la ilaha illallah itu syahadat la ilaha illallah adalah bahwa di dalam bertauhid harus terpenuhi dua dua permasalahan. Yang pertama kita harus meniadakan, yang kedua menetapkan. Meniadakan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah kepada Allah. Maksudnya, di dalam kita beribadah, kita hanya ikhlaskan ibadah kepada Allah, inilah penetapan kita. Dan di waktu yang sama kita harus mengingkari peribadatan kepada selain Allah dan berlepas diri perbuatan syirik dan orang-orang musyrikin. Nah, itu yang dimaksud dengan an-nafi wal ithbat. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bit-taghut" Taghut itu seluruh yang diibadati selain Allah. Itu taghut. Dan barang siapa yang kufur kepada taghut yaitu peribadatan kepada selain Allah. Wa yu'min billah dan beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Apa itu? La ilaha illallah. Banyak dari kalangan para ulama salaf menjelaskan bahawa urwatul wuthqa itu adalah apa? La ilaha illallah. Karena tidak ada tali ikatan akidah yang paling kokoh daripada la ilaha illallah. Jadi dijelaskan dia mengingkari peribadatan pada selain Allah dan beriman kepada Allah meyakini bahwa Allah yang berhak diibadati, berarti dia telah berpegang teguh pada apa? La ilaha illallah. Artinya, kalau dia masihnya meyakini ibadah beriman kepada Allah tapi tidak mengingkari perbuatan peribadatan kepada selain Allah, maka belum berpegang teguh pada la ilaha illallah dengan pegangan yang kokoh dan kuat. Nah. Nah, tinggal lima menit lagi. Jadi kertas yang seperti ini yang saya khawatirkan karena waktu ya mau habis sementara materi belum terselesaikan. Nah ini yang tapi nggak apa-apa share insyaallah pada al-asr kita sambung ya. Mudah-mudahan ya bisa kita ringkas begitu kita. Baik, tinggal lima menit kita manfaatkan. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim. Ya, Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Kalau antum ingin memahami makna la ilaha illallah, perhatikan ayat ini. Innani bara'um mimma ta'budun. Kata Nabi Ibrahim, saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadati. Dikatakan pada kaumnya yang mengibadati apa? Kawakib, yaitu eh, bintang-bintang kan begitu saya berlepas diri dari apa yang beliau ibadati. Saya kufur terhadap apa yang beliau ibadati. Illa alladhi fatari. Kecuali yang menciptakanmu. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, innani bara'um mimma ta'budu itulah mana la ilaha. Illa alladhi fatarni itulah mana illallah. Lihat penafsirannya. Jadi tidak perlu kita memahami tauhid itu. La ilaha itu dari penafsiran logika kita nggak perlu. Allah telah menjelaskan mana tauhid. Apa mana la ilaha illallah? Innani bara'un mimma ta'budu illa alladhi fatarani. Apa mana la ilaha illallah? Wa may yakfur bit-tawhid wa yu'min billah. Itulah makna illallah. Sesungguhnya aku melepas diri dari apa yang kalian ibadati. Kenapa? Karena la ilaha tidak ada yang berhak diibadati. Bahwa apa yang kalian ibadati itu adalah tidak sah, batil, tidak berhak diibadati. Illa alladhi fatarani kecuali yang menciptakan bumi. Siapa? Allah illallah. Fatara menciptakan. Dan itu di antara mana rububiyah ya kan? Eh mana antara mana uluhiyah? Uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Fatara menciptakan. Ya kan? Itu enggak? Rububiyah Allah artinya juga menciptakan. Jadi yang berhak diibadati yang menciptakan Allah, yang menciptakan saya kata Nabi Ibrahim. Ya, yang berhak diibadati yang menciptakan saya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna la ilaha illallah. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh beliau tentang rukun syahadah Muhammad Rasulullah yaitu ada dua. Yang pertama adalah meyakini bahwa Rasulullah adalah abdun ya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua adalah rasul. Nah, apa konsekuensi dari keyakinan ini? Konsekuensinya adalah kita meyakini bahwa Rasulullah abdul, berarti tidak berhak diibadati. Tidak berhak untuk dipuja. Tempat kita memuja, tempat kita meminta, tempat kita menggantungkan harapan, ya. Tempat kita minta berkah, gak berhak. Kenapa? Karena abdul, Karena beliau tidak memiliki hal itu. Bahkan syafaat beliau sendiri, beliau tidak bisa memberikan sebarah secara langsung. Setelah izin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan minta syafaat pada Rasulullah. Mana? Minta syafaat kepada Allah. Ya Allah, berikan syafaat NabiMu kepada aku. Jangan minta ya Rasulullah berikan syafaatmu kepada aku enggak boleh. Kenapa? Karena lillahi kullillahi syafaatu jami'ah. Syafaat itu hanya milik Allah seluruhnya. Tapi kalau kita mengatakan ya Allah, syafi'ni fihi nabiyyak, berikan syafaat nabimu kepadaku itu tauhid. Tapi kalau kita minta kepada Rasulullah, ya Rasul berikan syafaatmu kepadaku itu syirik. Sangat halus. Ya. Garis batanya sangat halus. Makanya tauhid itu hati-hati ya ikhwan. Ya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita mempunyai tauhid. Batas antara syirik dengan tauhid itu sangat halus sekali. Dan itu tidak dipahami kecuali betul-betul orang yang memahami hakikat tauhid, yang hatinya hidup dan subur dengan tauhid dan keimanan tadi. Nah, begitu. Nah, jadi beliau abdun Basharun manusia biasa, tapi keistimewaan beliau adalah yuha ilayya, yaitu diberikan wahyu pada beliau. Karena itu beliau adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah, kalau dia utusan Allah, berarti konsekuensinya apa? Beliau harus ditaati. Beliau kita wajib beriman kepadanya. Beliau harus dicintai. Dilaksanakan perintahnya, ditinggalkan larangannya, diikuti aturan hidupnya dan tuntunan-tuntunan ibadahnya. Itulah konsekuensinya. Jadi kita wajib memuliakan beliau karena beliau wajib ditaati. Dan kita wajib mencintai beliau karena beliau ada Rasulullah. Wajib menjadikan sebagai uswah. Kenapa? Beliau panutan kita. Dan dalam kita beribadah, kita hanya kepada Allah, tidak boleh meminta, memohon, mengharapkan pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau telah meninggal. Di waktu hidup saja beliau tidak bisa memberikan apa-apa pada dirinya dan para sahabatnya. Maksudnya, beliau tidak bisa menyelamatkan dirinya. Di waktu perang Uhud apa yang terjadi? Wajah beliau luka, gigi beliau patah. Kan begitu, para sahabat banyak yang syahid Beliau tidak bisa menyelamatkan. Kenapa? Kalau seandainya bisa beliau menyelamatkan dirinya, tentu beliau akan yang pertama sekali akan menyelamatkan. Kalau seandainya beliau bisa menyelamatkan orang lain, tentu beliau akan menyelamatkan diri terlebih dahulu. Kenapa? Dia abdul, tidak memiliki yang demikian itu. Akan tetapi beliau rasulun yang wajib ditaati, wajib dicintai, dan wajib kita jadikan sebagai panutan, uh, suri tauladan, dan juga uswah dan khutbah kita di dalam melaksanakan Islam ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah dijelaskan bahwa la ilaha illallah memiliki dua rukun yaitu an-nafi wal isbat. An-nafi artinya meniadakan peribadatan pada selain Allah bahwa ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dan mengingkari seluruh bentuk peribadatan kepada Allah. Kemudian la ilaha Allah bukan sekedar ucapan semata. Bukan sekedar tetapi ucapan yang menuntut tuntutan yang harus dipenuhi dan persyaratan yang harus dilakukan. Kenapa ulama sepakat kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak melaksanakan tuntutan la ilaha illallah tidak memenuhi persyaratannya yang ada akhir jawabannya. Kendati secara prinsip, kalau dia untuk masuk Islam, dengan mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk Islam. Tapi kalau selama dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk Islam tapi tidak melaksanakan syarat-syaratnya dan tuntutannya yang akan tidak Bahkan akan jelaskan oleh beliau ada di sana banyak permasalahan yang akan bisa membatalkan apa? La ilaha illallah. Ini yang harus kita pahami bahwa ucapan la ilaha illallah tidak cukup kalau hanya sekedar ucapan saja. Perkataan la ilaha illallah tidak cukup kalau tidak dipahami maknanya. Tidak cukup yang sekedar ucapkan menjadi ya ucapan rutinitas kita, pikir kita kalau tidak dipahami maknanya, kalau tidak diamalkan tuntutannya, kalau tidak diaplikasikan konsekuensi aplikasikan konsekuensinya jadi kita harus memahami la ilaha illallah dengan benar sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya. Nah, di sini beliau menjelaskan ya pada halaman 64 bahwa persyaratan la ilaha illallah secara global ada tujuh ya. tujuh persyaratan ini harus di yang wajib dipahami dan harus dilaksanakan. Pertama, yaitu ilmu Maksudnya adalah mengetahui makna dari dari dari Allah yang memiliki dua rukun tersebut. Ya, mengetahui bahwa dari dari Allah itu memiliki dua rukun yang artinya adalah tiada yang berhak diibadati secara benar kecuali Allah itu dipahami. Ya, bukan tiada Tuhan saya Allah atau tiada pencipta saya Allah, ya. Atau seperti yang diutarakan tadi juga tiada yang e, menentukan atau sembahan saya Allah. Tapi harus dipahami tiada sembahan yang berhak diibadati yang diibadati disembah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dipahami maknanya. Nah, itulah makna dari syahadat. Ya. Jadi syahadat itu ada di dalam para ulama menjelaskan. Syahadat itu kalimat bahasa mengandung tiga makna. Pertama mengucapkan, kemudian memahami maknanya, kemudian melaksanakan. Itu syahadat. Jadi aku bersaksi. Persaksi seperti bisa Kemudian dipahami mana diamalkan. Kalau dia hanya sudah mengucapkan, tidak memahami dan tidak melaksanakan, belum dinamakan pasien yang benar dan jujur. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu menjelaskan, illa man syahida bil haqq wa Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran itu tidak akan mengetahui makna dari persaksian tersebut dan mengamalkan. Nah, ini yang Pertama yang harus terperangi. Yang kedua, cara yang kedua yakin, yaitu meyakini kebenaran makna la ilaha illallah bahwa la ilaha illallah itu mengandung apa? Perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan menahan dari kesyirikan. Bahwa la ilaha illallah itu maknanya keputusan ibadah dan menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Itulah maknanya. Kita yakin. Enggak ada yang berhak diibadatin secara benar kepada Allah. Tidak orang soleh, tidak para nabi, tidak para malaikat, tidak patung berhala, tidak pohonan, batuan, jin, roh-roh halus, roh-roh tidak ada. Ya, kita yakin bahwa seluruhnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan. Itulah hakikat iman. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa itu madam yardahu. Orang-orang yang beriman yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, ya, kemudian dan yardahu. Kemudian mereka tidak ragu tidak ada keraguan, tapi mereka yakin sesungguhnya. Itu juga dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa mengucapkan la ilaha illallah eh, mustayqinan min yakin dari hatinya yaitu pembesar jannah قال النبي صلى الله عليه وسلم pada Abu Hurairah ya من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه jadi hatinya meyakini akan kebenaran makna la ilaha illallah. Fabasyiru bil jannah. Maka berikanlah kabar gembira kepadanya apa yang masuk surga. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Wahai Abu Hurairah, barang siapa yang engkau jumpai atau temui di balik temboknya itu kebun. hal itu kalau bahasa Arab ya kebun yang bisa bermakna tembok. Ya, tidak. Kemudian yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Mustaiqinan biha qalbu yang hatinya meyakini hal itu. Mustaiqinan meyakini Fabashiruhu bil jannah. Maka berilah kabar gembira dengan paman balasan surga, yaitu dia akan masuk surga. Jadi ini yang kedua meyakini maknanya, bukan seperti orang-orang yang mengaku terhadap kebenaran Islam atau kebenaran agama. Namun bukan saja. Ya. Kemudian yang ketiga kabul, yaitu menerima. Tidak sombong, Begitu diajar kepada la ilaha illallah dengan dia itu menerima. Tidak ragu-ragu sebagai yang pertama tadi. Kemudian menerima langsung, tidak sombong. Bukan seperti orang musyrik pun diajak mengucapkan la ilaha wa yastaghfirun. Ya. Wa yaquluna inna la tunfiqu alihatina li syai'in majnun. Ya, sebagaimana dalam hadis dalam Al-Qur'an ya surat Al-Saffat Innahum kanu orang musyrikin dahulunya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah. Yastakbirun, sombong. Itulah namanya bakrul haq, menolak kebenaran, itulah kesombongan. La ilaha illallah kebenaran mutlak. Ya. Tapi mereka sombong, kenapa? Mereka masih memiliki sembahan-sembahan yang lain, tak mau meninggalkan hal itu. Ya. Oleh karena itu mereka mengatakan, oh ya nah ini adalah tarifu alihatin dan isyai jumlah, apa mereka akan meninggalkan kelahiran ini? Banyak sembah-sembahan yang kita meninggalkan pada syair majnun ini. Syair yang majnun, bukan syair yang banyak, syair dan juga yang majnun yang gila. Ini kesombongan mereka. Tidak terbatas ya, tidak sebatas apa saja menolak kebenaran, tapi malah membuat apa? Membuat apa? Pernyataan yang keliru. Menuding Rasulullah SAW dengan tudingan-tudingan yang apa? Yang batil. Jadi menolak kebenaran itu bermacam-macam. Ada orang yang sudah menolak kebenaran, tapi misalnya masih jadi, masih. Tapi ada sisanya apa? Kotor. Seperti itu. Nah ini pada dasarnya adalah satu bentuk dari kesombongan tersebut. Sombongan mereka terhadap kebenaran. Menolak musannif bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh pada la ilaha illallah. Yang kelima, kejujuran. Bukan seperti orang munafikin, ya. Orang munafikin lain di hati lain di mulut kan begitu. Batinnya lain, lahirnya lain. Itu orang munafikin. Jadi mereka hanya dalam lisannya saja, hatinya kufur kata la ilaha illallah. itu munafik. Ya. Jadi seorang mukmin lahir batinnya, hatinya meyakini kebenaran la ilaha lisannya mengucapkan dan amal jawarihnya, amalnya melaksanakan atau anggota badannya melaksanakan tuntutannya. Itu Tuntutan la ilaha illallah. Enggak ada nifaq. Ya, dia hanya satu sikap dan perilaku. Keyakinan dan perkataan sama. Ya. Kemudian diaplikasikan dalam bentuk amalan. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa menjelaskan bagaimana orang-orang munafikin, kenapa mereka berada di kerak-kerak di neraka. Nah, lebih keras adabnya, lebih dahsyat Kenapa kalau mereka yang menipu orang-orang beriman? Kan begitu. Karena penampilan mereka muslim. Tapi batin mereka kufur terhadap agama Allah. Pasti mengurangi orang yang beriman membuat mata propaganda. Ini yang sangat berbahaya di zaman sekarang banyak kemunafikan. Dia berbaju baju Islam, tapi hatinya hati serigala atau singa atau begitu. Mencabik-cabik apa? Islam itu sendiri. Banyak sekali. Ini harus kita waspadai. Nah, wa minan nasi wa jalan-jalan tidak petunjuk hidayah maka lanah dia tahu sebulan maka akan kami tunjuki pada jalan kami jadi kita berusaha membenahi diri membenahi hati ya tidak hanya dengan ilmu ya dengan amal soleh dengan akhlak mulia dengan kejujuran kesungguhan di dalam beramal beribadah nah ini apalagi masa-masa yang seperti ini ya umur-umur yang Bukan betul sangat produktif kan begitu anda ada isi dengan ketaatan kesungguhan banyak kita melihat zaman sekarang ini apabila min para pemuda syabab kan begitu tidak tahu Allah bentuknya kemana korban ya dari korban yang bermacam dari apa namanya itu korban dari bermacam kejahatan ya ini yang kita sayangkan oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir, saudara kita yang kaum muslimin, ya dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala dari uh, eh, terjerus ke dalam penyimpangan seperti dan kesesatannya yang bermacam-macam di zaman sekarang ini. Nah, walau menghadap hari ini ya, meskipun bagi mereka ada yang sangat pedih disebabkan ya kedustaan mereka ya apa mereka dustakan. Nah, kemudian yang keenam ikhlas. Jadi makna kita mengucapkan la ilaha illallah keikhlasan. Tapi di sini ditekankan lagi bahwa ikhlas itu syarat utama. Sebab ada yang mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk mungkin sekedar ria. kemudian Ya. Sementara la ilaha illallah menuntut keikhlasan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa inna Allah kita tidak bisa ya mempunyai hati dia tidak tapi kita melihat ada fenomena yang di masyarakat sebagian teman-teman dia banyak pikirkan begitu oh, ya diperlihatkan mana mana dibawa ke berpikir ya ini dikhawatirkan ada apa kalaupun dia zikir tak perlu diperkeras itu tidak ya. ya karena kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak perlu harus membuat hal yang ramai seperti itu bukan tasbih atau zikir kan begitu ini bahaya, kisah-kisah ini ada setan masuk di sini sehingga berpersepsi Masya Allah orang kurang alim dan tawar dan banyak pikirnya kan begitu nah bahaya ini hati-hati ini bisikan setan jadi semua celah yang akan membawa pada dia dan semua ini hati-hati tinggalkan ya seperti itu kemudian yang ketujuh ya persyaratan yang mahabbah kecintaan kepada Allah kecintaan kepada tanah, kecintaan kepada orang yang mengajar kepada la ilaha Allah. Jangan dimusuhi. Ya. Jangan membuat masakan propaganda tapi cintai la ilaha illallah, cintai maknanya, cintai orang yang mengajar kepada la ilaha Allah. Ini makna dari kecintaan. Dan yang terutama adalah cinta kepada Allah. Nah cinta kepada Allah itulah yang menggerakkan hati kita untuk apa? Ibadah. Jadi semua kegiatan kita ya terlepas dari itu yang berkaitan dengan ibadah atau tidak itu pada dasarnya keinginan kita yang kuat kecintaan kita untuk mendapatkan kan begitu lawan tanya ya kita semua yang hadir ini apa yang mengharapkan hati antum untuk di atas masjid? Untuk duduk di masjid. Karena antum cinta pada ilmu, betul tak? Cinta pada daerah, cinta pada Allah, betul? Makanya seorang yang memiliki tadi berkorban apa saja untuk mendapatkan yang didapatkan dia. Ya, ibadah utama yang akan menjelaskan oleh beliau nanti. Nah, ada pun orang musyrikin kecintaan itu palsu, kecintaan itu telah termodai, tak tulus. Ini kecintaan orang musyrikin. pun cinta orang mukminin itu tulus kepada Allah. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian manusia orang musyrikin mereka mengambil menjadikan saya sebagai anda tandingan bagi Allah. Mereka cintai sebetul-betul sembahan-sembahan itu. seperti bagaimana cintai Allah. Jadi bisa bermakna, ini ada dua pasti ya, jelas-jelas. Eh, bisa bermakna, boleh jadi maknanya itu mereka juga cinta Allah tapi cinta pada sembahan kita. Atau mereka yuhibunahu mencintai sembahan itu sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah. Kemudian Allah menyebutkan ketika anak asyadu kubal lillah dan orang-orang yang beriman kecintaannya kepada Allah lebih apa? Lebih besar, lebih tulus. Itulah tauhid. Tapi kalau cintanya orang musyrik itulah terbagi. Ya, 50% pada ilahnya, dan lima 50 kepada Allah. Itulah syirik. Perlu dipahami oleh ya, Kesyirikan itu bukan berarti Kemudian setelah itu syahadah Muhammad Rasulullah. Apa hakikat dan konsekuensinya dan uh, tuntutannya? Yang pertama kata beliau di sini ada enam permasalahan dijelaskan oleh beliau di sini. Yang bahwa pertama mengakui kerasulannya dan meyakini dalam hati ini yang pertama masalah keyakinan. Bahwa rasul adalah utusan Allah. Kemudian mengucapkan berikrar asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan begitu kemudian mengikuti dengan mengamalkan ajarannya. Jadi tidak cukup asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu akidahnya mengikuti akidah Rasulullah. Ibadahnya ibadah yang dibuat-buat dan mengikuti ibadah Rasulullah cukup. Jadi terkadang kalau mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu konsekuensinya apa? Bahwa dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak yang diikutiannya Rasulullah Kemudian membenarkan seluruh ya berita apa yang dikabarkan ya dari hal yang baik baik yang telah berlalu atau yang akan datang dan benarkan karena beliau tidak berjari dengan hawa nafsu wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu beliau tidak berjari dengan hawa nafsu kecuali dengan wahyu yang diturunkan kepadanya kemudian mencintai beliau melebihi kecintaan kepada seluruh manusia dan permukaan dunia la yu'minu ahadukum hatta kuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kalian kecuali bila aku lebih dicintainya daripada siapa? Orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Nah, itu syarat iman. Nah, kemudian yang keenam adalah ya mendahulukan sabda beliau dari sebelah pendapat. Nah, Inilah maksud firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih. Wattaqullaha samiun alim. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya dan segala hal. Ya, tidak boleh kita mendahulukan pendapat kita di pendapat Rasul. Ya. Tidak boleh kita hukum dari Allah dan Rasulnya. Datang sunnah, datang akidah yang benar, datang tauhid, lalu kita beralasan. Enggak, saya tidak memahami seperti itu, imam saya tidak memahami seperti itu, guru saya tidak memahami seperti itu, ya kenapa? Allah. Allah dan Rasulnya membawa kebenaran, datang Rasul membawa kebenaran, lalu kita katakan karena tidak sesuai dengan pendapat guruku, pendapat ustadku, pendapat ya apa istilahnya eh, dosenku pendapat alma materku pendapat mungkin kiaiku pendapat buyaku kan begitu tuan guru nah seperti itu ini dilakukan ya tentang ketulusan cinta dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ikhwatul Iman kemudian di sini beliau memberikan pembahasan yang sangat penting saya untuk ketahui. Terutama tentang hal-hal yang membatalkan ini, Ya, nawaqid Islam. Kenapa ini penting dibahas? Karena para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab fikih ada namanya kitab ar Kitab apa namanya? Kemurtadan. Jadi ada hal-hal perbuatan-perbuatan perkataan yang apabila dilakukan menjadikan orang murtad. Di zaman sekarang banyak hal-hal yang Bagian dianggap enteng, ringan, meremehkan permasalahan padahal perkataan itu perkataan yang sangat baik. Ya, ini perlu diketahui ini kuat. Jadi, nah, baik. Saya dengan karunia-Nya. Tapi kalau Allah ingin mengazab, dia akan diazab pada Allah masuk neraka dulu, dibakar dulu, dibersihkan dulu. Sesuai dengan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama kesyirikan. Bisa dibaca tentunya Kemudian yang kedua menjadikan antara dia dan Allah perantara dalam berdoa, dalam memohon ada perantara dan dia memohon aturan hidup kita. Lalu kalau ada meyakini ya aturannya ya tidak bisa dijalankan, tidak bisa tidak sesuai dengan zaman sekarang ini tidak relevan lagi. Hati-hati ini perkataan kufur ya tidak bisa dipermainkan. Nah kemudian siapa yang membenci yang membenci salah satu dari ajaran yang Rasulullah ya kikbot misalnya ini ajaran siapa? Kalau berolahraga tembok dulu ah tembok pakai tembok kancing kan begitu ya ini ada hati tidak bisa diperolokkan ini agama kalau anda tidak bisa yang belum bisa berbeda jangan diperolokkan ya bisa kufur kalau mau. kenapa ini langsung merintahkan panjangkan jenggot kalian begitu tidak ada tawar-tawar dalam hati tidak ada pengeran dalam hati ini agama kalau kita ingin berwakil dari agama itu, dan itu pun nggak bisa semena-mena seperti itu. Ya, hukumnya bermain-main dari dalam hal ini ini bukan untuk dipermainkan bukan untuk mainan ini agama bukan mainan sehingga semena-mena seorang mengatakan ya, ini berkolok-kolok, membuat sepanduk-sepanduk yang menghina dan seterusnya Allah dan Rasulnya enggak ya seperti itu kata Allah atau kefatum pada iman itu sungguh benar hukum setelah keimanan kalian yang bertobat kepada Allah berubah untuk menjadi seorang muslim di Madinah. Kemudian sihir, perbuatan sihir. Karena sihir itu pasti menyembah jin dan syaitan. Ya, musyrik kepada Allah. Kufur kepada Allah baru sihirnya itu bisa apa? Bisa berpengaruh. Kalau dia beriman kepada Allah nggak mungkin. Makanya orang pelaku sihir itu tuh musyrik. Dia beribadah siapa? Syaitan dan jinnya dulu nanti itu yang akan membantu dia kodangnya. Nah, jadi itu adalah perbuatan kufur. Jadi al-sair dan pelaku itu adalah orang kufur kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedelapan mendukung orang musyrikin, orang-orang kafirin yang di dalam memusuhi Islam. Nah ini jadi membantu mereka untuk menghancurkan Islam termasuk perbuatan yang membatalkan lain Allah kemudian yang kesembilan ya yaitu meyakini bahwa ada ya boleh bagi sebagian manusia untuk keluar dari syariat Rasulullah. Ada keyakinan sebagian oh, sekte yang tergolong kepada sekte yang menyebut satu Wujud. Ya, ini oh, sekte yang betul-betul ekstrim dalam pemahamannya dalam. Jadi mengatakan kalau kita sampai tingkat makrifat kepada orang yang paling tinggi kata mereka. Ya, itu kubur seluruh apa? kewajiban agama atas ini. Dengan apa dalilnya menurut mereka? Wa rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Ibadatilah Rabb sampai keyakinan begitu itu. Orang yakin. Dan yakin dia menyatu dengan Allah kan begitu itu hanya terwujud Udah nyatu. Enggak tahu lagi siapa yang diibadati dan beribadah kan begitu. Nah, seperti dalam keyakinan dari ibadah seperti Ibnu Arabi dan kita Fuhat Al-Makki dan yang lain-lainnya mengajarkan akan seperti itu. Ya, jadi semuanya adalah mereka jemaah zat yang satu. Allah ada di mana-mana untuk mereka. Ada yang aneh kita ditulis ya, atau berita ya, di mana-mana menurut Ibu meyakini Allah ada di mana-mana. Atau Allah menyatu dengan makhluknya. Ini akidah wujud wujud. Ini adalah kira yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mati dan yang mustawi ala arsy ar-Rahman ala arsy istawa dan tujuh tempat dalam Al-Qur'an ar-Rahman ala istawa. Ini wajib kita yakini bahwa Allah yang kita ibadati mustawi ala arsy tinggi dengan zatnya di atas arsy. Makanya kalau kita berdoa kemana kita? Kemana? Jadi kuat. Fitrah kita mana? Kalau berdoa mana? Ke belakang atau ke sini samping kiri kanan mana? Ya Allah. Kan begitu. Ada orang yang berdoa mengangkat tangan atau mungkin e, ke kiri kanan ke belakang ada. Kemana? Semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Kenapa? Karena fitrah kita meyakini Allah Maka kalau menghindari ketinggian Allah diluruskan fitrahnya. Berarti fitrah yang dalam rusak. Hati-hati. Nah, seperti itu. Kemudian itu diantara ya hal-hal yang membuat seseorang bisa kufur ya Jadi agama Allah kemudian dia bisa mematahkan lagi dan Allah. Ini pembahasan yang sangat penting sekali kalau waktu itu kan akan kita bahas juga tapi ternyata waktu Baik. Kemudian di sini juga dijelaskan salah satu bentuk dari kesyirikan itu adalah yaitu maksud ya, menentukan atau membuat hukum selain hukum Allah selain yang di e, syariatkan oleh Allah dan Rasulnya atau seseorang mentaati ya mentaati ulama atau orang-orang yang mereka kultuskan ya mentaati ulama orang-orang yang dikultuskan dalam hal menghalalkan yang diharamkan Allah ya, menghalalkan yang diharamkan Allah atau menghalalkan yang dihalalkan Allah itu termasuk namanya syirkut ta'ah kesyirikan dalam ketaatan nah ini tasyirik di sini maksud tasyirik pasal ketiga ini yang dijelaskan beliau bahwa masalah menentukan hukum ya Hukum halal haram itu hanya keputusan Allah, hak Allah. Gak berhak seorang pun melakukan hal ini. Nah, barang siapa dari kalangan para ulama, kaum masyarakat melaksanakan atau mengatakan ini halal, tapi Allah mengharamkan, atau mengatakan ini haram, Allah menghalalkan, lalu diikuti, diikuti dalam hukum yang seperti itu, berarti dia telah berbuat syirik, telah membuat ya orang tersebut dengan Allah. Ini namanya syirkut ta'ah. Dan ini terlihat ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu itu itu mereka itu satu ahbaru muhban arbab dan bahwa mereka itu menjadikan ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka itu sebagai arbab tandingan-tandingan sembahan yang mereka tuhankan. Min dunillah Ya, dari saya Allah, wa nasiha pada marhan dan bisa. Yesus, kan begitu? Oma umiru billahi Kristen atau lahu. Mereka tidak diperintahkan hanya untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Nah, seperti itu. Subhanahu wa amma yusyriku. Maksudnya nah, Allah tidak akan mereka persekutukan. Nah, ada bin Hakim yang dahulunya adalah uh, sebelum waktu Islam adalah pengikut agama Nasrani. Dia ya berkata pada Nabi SAW Alaihi Wasallam, dahulu kami tidak mengibadati mereka ya Rasulullah. Jadi yang dimaksud memahami ibadah yang tujukan begitu kepada mereka itu ibadah kata Rasulullah. Bukankah mereka yuhilluna allah wa tuhillunahu bahwa ulama-ulama kalian dan juga pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah lalu kalian halalkan juga ikuti hal itu yuzunahu dan mereka mengharamkan akan Nabi adabkan oleh Allah lalu mereka ikut membenarkan hari itu dan mengikuti kata beliau kepada ya benar kamu seperti itu apa kata Rasulullah? ketika diwajibkan itu nasib ibadah pada mereka jadi kalau ada di kelama Islam atau masyarakat para ulama misalnya mengadabkan sesuatu yang haram kepada Allah ibadah, muamalah kan begitu. Lalu itu jelas keliru. Bertentangan dengan hukum Allah dan syariat Allah lalu diikuti. Ya diikuti hukum tersebut pasti dia telah mengibadati orang yang mengatakan hukum tersebut. Ini syukur toha kesyirikan dan ketaatan. Nah, itu yang perbuatan syirik. Bertentangan dengan dah, ilaha Ini maksud kesimpulan dari bab pasal yang ketiga. Baik, pasal yang keempat ibadah macam-macamnya dan keluasan cakupannya. Nah, jadi ibadah ini perlu dipahami meluruskan ya persepsi kita terhadap ibadah. Bahwa ibadah itu bukan sekedar ya tahir dia dia apa tahir dia kita yang tadi yang tujuh ruku kan begitu atau yang tambah bukan itu saja, tapi mencakup ibadah yang berkaitan dengan amal al-qalbiyah, amalan hati kita dan banyak sekali mencakup amal lisan yang lisan kita tasbih, zikir dan begitu atau Quran dan mencakup juga amal jawarih perbuatan anggota badan kita. Kemudian ya dalam definisi badan ini ada sedikit perbedaan redaksi para ulama tapi pada akhirnya sama, akhirnya sama. Ada yang mengatakan ibadah itu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ada yang mengatakan ibadah itu merendahkan diri kepada Allah, yaitu tunduk dan patuh. Karena ibadah asalnya al adzul tunduk. Ya. Kan seorang abid yang dikatakan abid itu orang yang tadi yang tunduk, yang merendahkan diri. Nah, kemudian yang lain juga mengatakan bahwa ibadah itu ya seluruh apa yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa atau perbuatan yang zahir dan yang batin. Ini adalah uh, istilah dari ibadah. Dari istilah tersebut atau definisi tersebut kita memahami bahwa ibadah itu sangat luas cakupannya. Ya, bukan sekedar rukuk, sujud, puasa, haji, zakat tidak. Hati, kecintaan kita, tawakal kita. Ini sering diabaikan. Ya, sebagai proses ibadah itu ya, sujud, rukuk, puasa, haji kan begitu, itu ibadah. Padahal hati kita kecintaan, tawakal, sifat berharap, takut, minta apa namanya itu uh, eh, menggantungkan urusan kita. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala berharap, mencintai. Itu semua ibadah. Itulah amalul qulub, amalan perbuatan hati. Itu harus apa? Tertuju kepada Allah. Maka kita hanya bertawakal kepada Allah, hanya mencintai Allah, mengharapkan ridho Allah, takut pada azab Allah. Ya, seperti itu. Itulah mana dari amal perbuatan itu wajib kita semua yang dipersembahkan dan juga dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dengan demikian ibadah itu sangat banyak sekali macam dan cakupannya. Nah, pasal yang kelima ini ada ya, pemasaran yang keliru dalam memahami ibadah dan juga merealisasikan ibadah tersebut. Kita meyakini bahwa kita diperintahkan beribadah sebagai bentuk dari aplikasi keimanan kita dan keyakinan pada ilaha Allah. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Allah kalau berjinna berarti saya dari aku. Nah, dalam ibadah ini ada dua pemahaman yang keliru atau sikap yang keliru dalam beribadah. Sebelumnya perlu dipahami bahwa ibadah itu Gak bisa dengan rekayasa kita. Gak bisa dengan selera kita, perasaan kita gak bisa. Gak bisa dengan niat baik saja Tapi ibadah itu ya Hanya sebatas apa yang ada dalilnya melakukan dan Ini prinsip di dalam mencapai ibadah dan Saya Sehingga tidak ada nanti alasan, mungkin kan saya ikhlas, masa dilarang tidak melarang untuk ikhlas bahkan diperintahkan dari ikhlas tapi yang zikir yang benar kan begitu zikir yang benar jangan nambah-nambah jangan kamu pahami. Karena sebagian memahami. Penting kan zikir. Bukan yang penting zikir, ya, yang penting ikuti Nabi dalam berzikir. Itu yang penting. Nah, itu prinsipnya. Jadi oleh karena itu, ada dua kekeliruan ya fenomena yang keliru dalam beribadah. Yang pertama, orang yang nggak punya semangat untuk beribadah, malas. Ini penyakit malas ini ya, yang kita ya, berlindung pada Allah cepat malasnya. Lalu kita bisa kasar kan begitu Malas. Banyak faktor malas tadi. Pertama ya mungkin maksiat yang banyak dilakukan. Kemudian bangun paginya yang udah terbit matahari. Tapi kalau bangun pagi atau mungkin tidur malamnya terus bergadang kan begitu, insya Allah masih tetap bergadang ya. Karena yang bergadang itu ya mahasiswa pasti ya waktunya berbentuk sangat disiplin kan berbentuk. Kapan belajar, kapan tidur kan berbentuk. Tapi kalau mahasiswa seperti kebanyakan orang pasar juga ya itu tidak ada bedanya kan begitu jadi jelas jatuh waktu tidur yang benar cepat dan bangunnya cepat begitu bangun sebelum isya eh, sebelum subuh aja kan begitu sholat berjamaah zikir kan begitu jangan tidur lagi terus kegiatan dan baca al dan insya Allah fresh kan begitu semangat tapi kalau tidur lagi ya hilang keberkahannya malas apalagi kalau tidur nggak baca doa bang tambah tetap begitu. Dan begitu ini diikat tiga ikatan bunda kita ini. Begitu dengan rasa dia bangun, lepas satu ikatan, tidur lagi, tambah ikatan lagi. Begitu kita berwudu, lepas ikatan yang kedua. Begitu kita sholat, lepas semua ikatan. Namanya kan kalau begitu dengan azan, Allah Allah Allah Allah tidur. Dan begitu, kelima orang yang kita dan begitu. Nah, ini berarti setan sedang apa? Mengencingnya apa? Telinganya. Dikencingnya betul. Rasul mengatakan, ya butuh setan untuk ukur yang hadir. Dikencingnya setan Makanya malas. Bagaimana? Ya Telinganya baru dikencing setan kan begitu? Itu hanya satu hukum. Oleh kita hati-hati. Maka setelah subuh, dan ya. kalau ingin hidup berkah kebahagiaan menuntut ilmunya mata pemikiran cemerlang kan begitu wawasan terbuka sholat baca Quran dulu orang di pergi kuliah dan begitu. Tapi pertama sekali bukan Quran, baca Quran dan begitu. Jadi sarapan baginya kira aku Quran bukan kira aku Quran dan begitu ya itu bahaya. Jadi ini bahaya. Jadi seperti itu ya Nah, jadi ini yang pertama yang malas. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua orang yang berlebihan. Jadi berlebihan dari beribadah artinya melampaui batas, mengada-ngada. Tidak ada benar itu apa? Semangat beribadah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, itulah makna al-ihsan beribadah Ya, orang yang baik dalam ibadahnya. Hmm, gitu. Jadi perlu perhatikan yang kedua adalah masalah ibadah. Yang keenam pilar-pilar rububiyah yang benar. Ini yang berkaitan dengan pilar rububiyah yang berkaitan dengan hati. Ya, yang berkaitan dengan hati. Ada tiga Tiga pilar utama. Yang pertama cinta. Yang kedua berharap. Yang ketiga takut. Jadi ketiga pilar ini ibarat apa? Kalau pesawat kita bisa mungkin apa ilustrasikan pesawat ada mesin penggerak kalau gitu. Ada sayap. Begitu juga burung yang terbang ada dua sayap, kemudian ada kepala kan begitu. Nah, kalau yang potong sana terbang. Atau juga. Begitu juga pesawat, mesin bagus, tapi satu apa namanya sayap belakangnya tidak berfungsi apa yang kipas Bisa terbang? Enggak. Begitu dalam hidup. Jadi ibadah kita dalam hidup ini sedang menuju tujuan kita begitu. Ridho Allah. Nah, banyak rintangan dan hambatan dan agar kita selalu netral dan stabil dalam menjalani hidup ini ada Cinta itu yang mendorong kita, mesin bergerak. Nah, harapan dan rasa takut ini yang selalu menjaga keseimbangan terbang kita. Ibarat pesawat terbang yang begitu. Sebab kalau nanti kita hanya takut menunggu begitu, timbul apa? Sikap pesimis. Gak ada semangat lagi. aku kan begitu. Padahal rahmat Allah lebih luas. Nah, Yang kendali kita dengan takut azab Allah itulah yang membawa kita untuk meninggalkan maksiat, membentuk kita melakukan maksiat dan berharap itulah yang motivasi kita untuk melakukan amal ketaatan. Kita melaksanakan ibadah berharap Allah menerima ibadah. bertahan di Allah, berjumpa dengan Allah. Semua kita menginginkan hal itu. Ya, apa dilakukan? amal amal mendapatkan larangan dari kesyirikan tapi perintah buat tauhid. Memahami keadaan seperti itu. Ya. Nah, walau Dia cukup ikhlas. Di zaman Nabi Wasallam ada tiga orang sahabat Nabi datang ke rumah salah Nabi Sallallahu Nabi Wasallam. Mereka ini ingin menanyakan bagaimana ibadah itu bagaimana. Lalu salah seorang istri Nabi itu menjawab, ya ibadah beliau sederhana sekali. Beliau tidur dan tidak Dan beliau, beliau juga berpuasa dan juga berbuka. Beliau juga menikah. Jadi Amalnya ya seperti itu. Sangat apa? Sederhana. Sederhananya kebutuhan hubungan kepada Allah di dibangunkan begitu, dan juga kebutuhan hubungan dengan sesama juga seperti itu. Kebutuhan fisiknya, kebutuhan rohaninya sama, saya berjalan. Ya, bukan puasa dulu nggak pernah berbuka, atau mungkin Rokia oh, mulai nggak pernah tidur malam kan begitu, atau nggak pernah menikah dengan alasan ya apa konsentrasi ibadah kan begitu nah ketika sahabat ini merasa istighfar ini kok di mana Rasul sederhana sekali sedangkan beliau dia masuk surga diampuni dosanya lalu kita siapa yang menjadi masuk surga dan diampuni dosa kita sehingga timbul apa semangat mereka untuk beribadah nah kalau begitu satu orang mengatakan saya tidak akan apa berbuka, berpuasa berpuasa. Yang satu lagi mengatakan saya tidak akan tidur. Usia mulai. Yang satu mengatakan tidak meninggal. Tapi kalau Rasul mendengar perbuatan perkataan itu langsung langsung naik mimbar dan mengatakan, kalian yang mengatakan pernyataan begini begini dan seterusnya, ya, ya. ketahuilah amma ini, amma ini La'akhsyakum wa akhsyakum billah. Saya orang yang paling takut, tak takut dan takut apa Allah. Asumu wa uftir. Asumu wa uftir. Anam wa aqul wa wa Saya kata berpuasa dan berbuka. Saya juga tidur dan kiamkan dan juga menikah. Barang siapa tidak senang pada sunnahku kemaslahatan, dia ancaman Tidak dilakukan banyak ikhlasan para sahabat Nabi SAW. Tapi apa Rasul menerima? Cukup mendengar ya. Karena kalian ikhlas, tidak apa-apa, lakukan sama. Ya kan? Tapi Rasulullah ingkari dengan pengingkaran yang sangat tegas dan para sahabat. Bahwa siapa yang tidak senang menyusul aku, kita lakukan aku. yang adalah kuat dan berakawal. Bahwa tidak cukup niat baik untuk beribadah. Tapi harus sesuai dengan ketentuan. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian yang terakhir, ya, seperti eh, yang terakhir mungkin setelah dua menit kita tidak tahu dua menit. Nah, yang terakhir yaitu tingkatan agama ini. Jadi agama ini agama Islam ini punya tingkatan dan semua itu adalah diperintahkan kita untuk melakukannya. Ya, kendati sebetulnya kebaikan, tapi eh, tingkatan orang beriman tidak sama. Karena iman itu jadi dua yang khusus, bertambah dan berkurang. Begitu juga di akhirat itu surga itu tidak satu tingkat, bertingkat-tingkat. Kenapa? Begitulah maha adilnya Allah semata wa Kenapa? Enggak mungkin orang yang mungkin pas-pasan imannya sama dengan orang yang tingginya begitu. Sederhana, tengah-tengah kan mungkin imannya sama dengan orang yang paling tinggi atau disamakan dengan orang yang paling rendah. Tidak mungkin. Tidak sesuai dengan hikmah Allah. Maka ada ada Islam, mukmin, muslim, mukmin, muslim kan begitu. Nah, seperti itu. Dan semuanya agama disyariatkan atau yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan agama ada tiga, Islam, iman dan ihsan. Tingkatan paling tiga kan ihsan. Kemudian iman, kemudian Islam. Nah, jadi kalau kita mungkin bisa mengapa eh, memberikan ilustrasi pemisalan begitu. Jadi ada e, lingkaran, ada tiga lingkaran begitu. Ada lingkaran yang pertama, ring yang pertama, ring yang kedua, ring yang ketiga. Nah, ring yang pertama ini itu ringnya Islam. Di dalam ring itu ring yang kedua iman. Ada ring yang ketiga yang dalam sekali apa? apa? Ihsan. Maksudnya semua semua yang semua yang ihsan dan semua yang apa namanya itu ihsan pasti dia itu apa? Muslim dan apa mukmin begitu mukmin. Jadi ini untuk mencapainya harus melewati dulu iman ini. Dan Tapi tidak semua yang ada dalam lingkaran ring Islam ini cuma sampai pada ringnya ihsan. Iya. Dan semua maksudnya itu mukmin, tapi tidak semua yang di ring ada di ring apa? Mukmin ini masuk pada ringnya ihsan. Tapi yang jelas kalau dia itu ada dalam muslim, berarti dia mukmin dan muslim. Tapi tidak semua mukmin itu dia mukmin. Apa maksudnya? Maksudnya, seorang yang Islam karena tingkat keimanannya sangat rendah dan imannya lemah, tidak bisa sampai kepada tingkat orang mukmin yang betul-betul sempurna imannya. Bukan berarti tidak muslim ya. Kafir tidak itu ya, bukan itu maksudnya. Nah, begitu juga seorang yang mukmin karena imannya tapi belum sampai tingkat yang sangat paling Gitu. Jadi ada tingkatannya. Tapi semuanya adalah masuk dalam dari Islam itu semuanya. Tinggal seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan dan ini merupakan yang agama Islam menurunkan. Dalam hadis Jibril, Jibril datang bertanya pada Nabi SAW, kabarkan kepada tentang Islam, tentang iman, tentang Islam. Dijawab Nabi SAW, iman itu, Islam itu, kamu apa? Bersaksi yang tersadar dari Allah anna Muhammad Rasulullah, wa tukimu sholat, wa tukimu zakat, wa tukimu ramadan, wa baik. Ini safar dari Kamu bersaksi dengan dua syahadat, bagaimana melaksanakan sholat, mendirikan sholat, memberikan zakat, puasa dan lain. Itu Islam. Iman antum ila billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli man kuntum antum ila qadari wa syarat. Itu iman. Islam ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa Kamu beribadah karena kamu melihat Allah. Tapi yakin kamu tidak bisa mendapat dunia. Dan yakinlah Allah pasti melihat kamu dalam bahagia. Itu adalah ikatan ihsan. Ketiga rencana itu adalah agama Islam. Dengan dalam hadis itu fa'innahu Jibril atakum atau dinakum. Jibril itu yang datang itu Jibril yang mengajarkan mereka agama. Kalau yang ini disampaikan pada kesempatan kali ini. Apakah Islam perbedaan antara Islam dan iman? Ya. Bagaimana ah, makna dan maksudnya apabila ditemukan istilah Islam dalam sebuah ungkapan dan terpisah Maksudnya, dalam ayat kita mendapatkan hanya perintah untuk Islam, ya kan? Benar. Dalam ayat kita dapatkan perintah untuk beriman. Apa yang dimaksud beriman saja tidak Islam? Atau Islam saja tidak beriman? Atau bagaimana ya interkoneksi antara kedua pengertian tersebut? Dijelaskan bahwa istilah iman dan Islam ini itu ditinjau dari dari kondisi dan uh, posisinya ya itu bisa saling me, saling berkaitan, saling mencakup. Bila diucapkan, bila hanya didapatkan kalimat Islam saja, anda ulangi, bila didapatkan dalam hadis dan dalam Al-Quran kalimat Islam saja, itu mencakup apa? Iman. Bila kita dapatkan hanya sekedar berupa iman saja, itu menjatuh kita Islam. Tapi kalau dipisahkan, disamakan, bersamaan begitu seperti dalam hadis Jibril, iman dan Islam, maka yang Islam itu mencakup maknanya amal-amal yang lahiriah. Makanya kita jarang dilihat mendirikan sholat, mendirikan zakat, puasa, haji kan begitu. Amal-amal lahiriah kita. Adapun iman itu bermakna apa? amalan-amalan batinnya juga. Maka iman kepada Allah, iman kepada uh, rukun iman yang yang selalu yang selebihnya, begitu. Nah, dari sini kita memahami, kata Allah mengatakan, "Udu qulu bismika," maksudnya dari sebelum apa maksudnya? Apakah jadi oh, Ya, maksudnya, ya jadi Islam, amalkan Islam, terlaksanakan syariat Islam dan iman itu. Makanya Allah ya alladzina amanu taqullah eh, nak taqullah haqqa tuqatih walau la tamutunna illa wa antum muslimun. Apakah ya? apakah kita diperintahkan dalam menikah dalam keadaan mendirikan solat zakat, puasa, dan haji saja tidak beriman? Bukan itu maksudnya. Tapi mencakup perintah untuk melaksanakan cara Islam dan juga yakini akidah akidah keimanan tadi. Kalau bisa dipahami ya seperti itu. Jadi inna dina indallahi Islam agama yang disebut Islam itu mencakup agama ini iman, Islam dan keesaan. itu. kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh beliau dalam bab yang berapa ini kesimpulannya setiap muksin mukmin dan tidak setiap mukmin muksin setiap mukmin muslim dan tidak setiap apa dan tidak setiap muslim mukmin. Kalau saya pahami ya, demikian teman-teman tentang Rasulullah SAW Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.